Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kenikmatan kepada kita, diberikan sabar dan istiqamah untuk tetap senantiasa teguh hati kita di atas manhaj, di atas tuntunan-tuntunan yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ikhwana fiddin, aizakumullah wa rahimakum. Uh, masih terkait dengan hadis yang pertama di bab uh, eh, sedekah, bagian zakat ini atau hadis yang ke-532 di mana hadis yang Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa tidak halal zakat itu bagi orang yang kaya kecuali bagi, eh, bagi lima orang. Jadi lima orang kaya yang dibolehkan mendapatkan zakat ini. Yang pertama adalah seorang yang bekerja, mengurusi zakat, amil, ini yang kemarin sudah kita bahas, sedikit menyinggung lagi. Yang kedua, orang yang membeli dengan hartanya. Ishtaraha bimalihi. Untuk menggantinya. Kemudian orang yang menghutang. Dan yang menghutang di sini adalah menghutang dalam rangka uh, ada beberapa dalam riwayat yang disebutkan bahwasanya yang hutang di sini adalah hutang untuk istilah zatul bayi. Menghutang karena mendamaikan di antara dua orang atau dua kelompok yang berseteru. Atau menghutang dalam rangka untuk memerdekakan seorang budak muslim misalnya. Maka seperti ini adalah berhak meskipun uh, dia kaya misalkan. Ini maka dibolehkan untuk berhak mendapatkan bagian dari zakat. Yang ketiga orang yang berjihad, yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang kelimanya adalah orang miskin yang bersedekah kepada orang kaya, orang miskin yang dia mendapatkan sedekah kemudian sedekahnya itu dihadiahkan kepada orang kaya. Maka ini tidak mengapa. Bagaimana kemarin sudah kita bahas maka eh, jemaah mendapatkan Allah Subhanahu wa taala kemarin sudah kita bahas tentang masalah ini. Kemudian eh, sebutkan, qala amman murafiq Syekh eh, Abdullah Basam menyebutkan amman marafiq al-ammah. Nah, ini kaitannya dengan supaya tidak dikebiaujah ya, tidak disamaratakan atau tidak ditakmin. dipahami dengan pemahaman secara umum daripada makna fi sabilillah ini. Karena sebagian kaum muslimin, banyak dari kaum muslimin yang memahami pokoknya fisabilillah itu ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. karena gitu adalah untuk maslahat kaum muslimin, untuk bangun masjid, untuk bangun jembatan kaum muslimin, untuk membuat jalan atau dan semisalnya ini digolongkan dalam fisabilillah. Maka seperti ini tidak benar. Ya. Ini Bagaimana disebutkan di sini? Qala amma marafiq al-'amma fa qala al-wazir wa ghayruhu Adapun terkait dengan <clears throat> eh, urusan-urusan uh, umum, maka al-wazir dan juga yang lainnya mengatakan ittafaqat a'immatu 'ala annahu la yajuzu daf'u zakah fi bina'il masajid wal qanatir wa takdini mauta wa nahwihi bitayini zakat lima uyinat lagu. Bahwa para ulama telah sepakat. Sepakat bahwasanya tidak boleh membayar zakat untuk membangun masjid. Atau membangun jembatan. Atau untuk mengkafani orang mati. Masalah takdir atau yang semisalnya. Kaitannya dengan taksinul mayyit, ini pertama adalah diambil dari hartanya si mayyit, jika ada. Jika tidak, harta ahli warisnya. Jika ada. Jika tidak, maka kepada agniya muslimin. Ya. Kalau tidak ada, maka diberikan uh, di uh, merupakan kewajiban bagi orang-orang kaya dari kaum muslimin. Karena tidak ada betul mal. Ya. So, Alhamdulillah seperti itu adalah sekarang ini mudah ya. Karena adalah e, demikian mudah baik itu masyarakat atau masjid biasanya menyiapkan. Ya. Maka ini tidak boleh seperti itu diambil dari zakat. Ya. Tidak boleh untuk kemudian diambil dari e, zakat. Karena apa? ini zakat bima'uyinat lahu. Karena zakat itu sudah ada ketentuan dari delapan golongan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat At-Taubah. Kemudian dari hadis ini menunjukkan bahwasanya dalam masalah ini tidak halal bagi seorang kaya untuk mendapatkan zakat ini kecuali yang disebutkan lima orang yang disebutkan dalam hadis ini yakni orang yang e, hutang karena mendamaikan di antara dua orang yang bersengketa atau orang yang yang kedua orang yang dia bekerja ngurusi zakat yang ketiga orang yang berjihad di, di jalan Allah ber, e, eh, berperang ya di medan perang dan orang yang kaya yang membeli diri eh, yang membeli dengan hartanya. Yang dimaksudkan di sini adalah ghani alladhi ishtaraha bimalihi. Yani yang uh, membeli budak dengan hartanya. Artinya zina adalah membeli atau memerdekakan, ya, memerdekakan budak. Maka seperti ini dibolehkan untuk mendapatkan uh, gantinya. Demikian pula orang yang orang kaya yang mendapat hadiah dari orang miskin. Bagaimana eh, hadis-hadis uh, yang jelas. Maka lima orang ini ini adalah uh, pengecualian. Meskipun mereka kaya maka boleh. Kemudian tiga diantaranya itu disebutkan dalam masuk dalam delapan golongan. Jadi delapan golongan disebutkan dalam surat At-Taubah. Orang yang berperang Eh, pertama adalah orang yang hutang dalam rangka istilah zatul bain. Kemudian orang yang bekerja dan yang eh, bekerja mengurusi zakat dan yang ketiganya adalah orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang memerdekakan atau dan juga orang mendapatkan hadiah maka ini bukan dari eh, bukan dari delapan golongan itu. Namun ini adalah uh, yang terakhir khususnya ini adalah orang yang uh, diberi dari orang kafir, uh, orang orang fakir, ya, orang miskin. Apa yang orang miskin ini berikan hadiah kepada orang yang kaya dan dalam ini adalah hadisnya juga jelas kisahnya Barirah radhiyallahu taala anha yang mendapatkan yang disodakai dengan sekerat daging kemudian daging itu dihadiahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal barangnya masih itu juga, ya zatnya masih itu juga. Dan Rasulullah mengatakan, huwa laha sadaqah wa laha hadiyah. Daging itu adalah bagi barirah adalah sadaqah dan daging itu bagi kita adalah hadiah. Karena haram bagi Rasulullah dan keluarganya untuk makan sodaka ataupun zakat. Baik itu sodako tatawwa, sodaka yang sunnah, ataupun zakat, maka ini keluarga alun nabi, alun bait, maka ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makan e, dari zakat atau sedekah, tapi dibolehkan hadiah. Karena itu kisahnya ketika Hasan atau Hussein ya, yang masih kecil e, makan dengan e, makan kurma yang dia nemu di jalan. Maka Rasulullah SAW sempat beliau mengatakan tasing tasing. Ini keluarkan keluarkan. Karena apa? Khawatir kalau itu adalah dari kurma zakat yang jatuh. Ini kehati-hatian Rasulullah SAW. Baik. Maka ini jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala ini tentang <clears throat> lima orang yang dibolehkan untuk mendapatkan eh, zakat atau sedekah. Kemudian tentang uh, delapan golongan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayatnya. Dalam ayatnya innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Yang pertama adalah fuqara. Siapakah ini orang fakir ini? Ini kadang terjadi e, perbedaan ya tentang istilah atau tentang definisi siapa itu orang fakir. Dan para fuqaha menjelaskan atau mendefinisikan bahwa fakir ini adalah orang yang tidak mendapatkan kecuali separuh dari kebutuhannya. atau kurang dari separuh dari kebutuhannya. Ini fakir. Maka Allah Subhanahu wa taala lebih mendahulukan karena hajatnya memang lebih. Fukara dan masakin. Dan khususnya fukara didahulukan dari masakin karena memang kebutuhannya itu lebih. Eh, lebih membutuhkan bukan kebutuhannya lebih tapi kebutuhannya itu lebih banyak tidak terpenuhi ini orang uh, eh, fakir bagaimana juga Syekh Nusaimin rahimahullah taala juga menjelaskan demikian kemudian yang kedua orang miskin orang miskin ini kalau tadi fakir sebagian marhum membatasi memberikan definisi separuh atau kurang dari separuh dari hajat hajatnya. Orang miskin itu tidak apa mendapatkan kecuali separuh dari butuhnya atau lebih. Tapi belum sampai bisa sempurna. Bisa artinya belum tercukupi. Belum tercukupi. Maka dalam hal ini orang fakir itu hajatnya itu lebih dibandingkan dari orang miskin. Dari sinilah kemudian fukara dan masakin diberi zakat, berhak mendapatkan zakat karena masing-masing dua orang ini adalah butuh untuk kemudian mencukupi, ya, mencukupinya atau menyempurnakannya. Dan ini Dua istilah fakir atau miskin ini juga satu istilah yang uh, kalau disebut dua-duanya memiliki makna berbeda. Tapi kalau disebut salah satunya ini yang keduanya masuk. Disebut fakir, miskin masuk. Disebut miskin, maka fakir lebih masuk lagi. Maka uh, ini yang terkadang disebutkan miskin aja atau karena sering-sering banyak disebut itu adalah Eh, miskin. Ya. Maka kalau disebut miskin, ini fakir berarti masuk juga di dalamnya. Dan kemudian sebutan orang kaya, siapakah mereka? Dikatakan qala wa man malaka nisab zakat yusamma ghaniyan. Dan barang siapa yang memiliki satu nisab zakat, maka dia adalah orang yang kaya. Wan nisabu qad e, yakunu khamsa min al-ibl la taqumu bi kifayati wa kifayat man e, <clears throat> yamunu Dikatakan nisab terkadang itu adalah lima ekor ontah namun di sini juga lima ekor onta sendiri terkadang tidak bisa untuk mencukupi. Dan mencukupi dirinya juga mencukupi yang dibawa tanggung jawabnya. Maka eh, bagaimana yang seperti ini? Kadang orang punya e, onta lima. Tapi untuk nyukupi ontanya atau nyukupi dirinya dan orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya ini tidak e, tidak mencukupi. Maka bagaimana kemudian kita menyebutkan atau kita mensifati kalau seseorang e, satu orang itu dikatakan kaya atau orang fakir? Dan dua istilah ini tentunya adalah yang berseberangan. Maka kata beliau mengatakan bahwasanya jawabnya adalah ah, qala annahu la mani an yastami'a fi syakhs al-wahid wasfa'i mutaqabilan. Jadi tidak menghalangi, tidak ada penghalang untuk pada diri satu orang itu memiliki dua sifat sekaligus. Dia dikatakan fakir, dikatakan juga apa e, kaya, dikatakan dengan Ini tidak menghalangi. Kata beliau, faqad yajma' baina al-fisq Dan juga terkadang pada satu orang saja memiliki dua sifat, dia orang fasik dan juga taat. Dan ini antara fasik dengan ketaatan kan bertolak belakang. Ya. Namun terkadang seperti itu juga ada pada satu orang. Ya. Ada pada satu orang. Demikian pula, terkadang satu orang itu disifati dengan nifak, amali, dan juga iman. Orang yang beriman. Dia iman, tapi juga disebut dia orang munafik. Nifak, amali beriman, tapi sholatnya ogah-ogahan misalkan. Kalau ngomong gampang berdusta, ya. mudah bersumpah. Ini adalah sifatnya orang-orang munafik. Ya. Meskipun ini adalah nifah amali. Ya. Ngomong sering bohong, ya. kalau janji sering mengingkari, diberi amanah suka berkhianat. Ya. Makanya adalah ciri-ciri orang munafik dari nifak apa ini? Kalau sholat, malas malasan Ya. Sholat ini kayak uh, e, malas. Ya. Dan ingin cepat-cepat keluar dari sholat. Ya. Makanya kita khawatir karena sholat itu adalah yang paling akhir lepas dari ikatan Islam. Nah kalau sholatnya itu sudah tidak terjaga, gimana yang lain? Pada yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Ba'awaluhunna naqdha lil hukm wa akhiruhunna shalah." Bahwa Islam itu akan lepas, ikatan Islam itu akan lepas satu demi satu. Kullama naqadat kullama naqadat eh, <clears throat> uh, urwatun tashabbata an-nasu billati taliha. Ketika satu lepas, maka manusia itu bergelantungan dengan yang berikutnya. Jadi mengikat dengan yang berikutnya. Satu demi satu akan lepas. Dan yang pertama kali akan lepas adalah nafsan dil Pertama kali lepas itu mulai pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum syariat. Pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum syariat. Ya. Apa saja. Namanya hukum syariat adalah umum makan riba, bisa berzina, gampang menipu, apalagi namanya riba khususnya pada sekarang ini, ini subhanallah, ya, sesuatu yang menggiurkan. Ya. Atau berbuat rich, Ya. Ini kan pelanggaran-pelanggaran syariat sudah. Apalagi yang karena didesak kebutuhan atau karena tergiur keuntungan. Ini sering seseorang itu terlalaikan. Maka ini khawatir Allah ini yang terkadang bisa melepaskan. Bukan terkadang, ini di antara yang akan e, menjadi lepasnya ikatan Islam. Awaluhunna naqdan al dan akhiruhunna salat. Yang terakhir itu salatnya. Kalau salat itu sudah ogah-ogahan, ya, salat itu kayak nggak betah ya salat-salat. Maka ini salat orang munafik. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qamu ila salati qamu kusana." Jika mereka menegakkan salat, menegakkannya dengan malas-malas. Yura'una an-nasa wa la Allah illa qalila. Mereka berbuat itu hanya ingin dilihat orang dan mereka tidak zikir kepada Allah, tidak ingat kepada Allah kecuali hanya sedikit saja. Maka ini terkadang pada seorang seperti itu. Dia iman tapi juga Nempel padanya sifat nifak. Nifak amali. Adapun kalau nifak i'tiqadi nggak ketemu. Ya. Tidak akan bisa ketemu antara iman dengan nifak i'tiqadi. Karena nifak i'tiqadi ini kufur. Bahkan lebih lebih berat daripada kufurnya Yahudi dan Nasrani. Karena kufurnya nifak i'tiqadi ini bidarkil asfali minan Tempatnya itu di dasar neraka. Di neraka yang paling bawah, paling dasar. Ya. Ini menunjukkan berat. Karena neraka itu adalah ala darokah. Ya. Bertingkat-tingkat tapi ke bawah. Semakin ke bawah, semakin dalam ini yang semakin berat. Nasallallahu salaman afina uzubillah, na'udzubillah. Maka, masukkan jinda dalam nifak, ya, nifak abadi. Nifak dalam beramal. Maka kata beliau, wa idza alimna anna murad asy-syari' هو دفع حاجة المعطي أو معطى علمنا أنه قد يكون عند شخص النصاب الذي زكيه ولكنه لا يكفيه ويكفي من يمونه لو أنفقه Dan jika kita tahu bahwa yang dimaksudkan oleh syariat itu adalah memenuhi hajat orang yang diberi. Ini pokoknya, pokorok dan masakin tadi. Ya. Kita bayar zakat kepada mereka adalah untuk bisa menutup, membayar hajat orang yang diberi tadi. Maka dari sini kita akan tahu bahwa Terkadang pada seseorang itu dia memiliki satu nisab untuk dizakati. Namun satu nisab itu sendiri belum cukup. Tidak cukup untuk dirinya, juga tidak cukup untuk orang yang di bawah tanggung jawabnya. Kalau seandainya itu diinfakkan. Ya. Kalau seandainya harta miliknya itu yang sudah sampai nasab baru sampai satu nisab itu kemudian di infak. Hmm. Maka dari sini, dari sisi menutup kebutuhannya dia itu fakir. Karena tidak ada yang bisa untuk menutup kebutuhannya. Namun dari sisi dia itu adalah memiliki satu nisab, maka dia itu kaya. Maka e, terkadang e, seperti maka disinilah yang kemudian kalau kita ngomong itu ya wang sinawang. Ya. Orang mungkin memandangnya itu cukup, padahal barangkali juga tanggungannya berat. Ya. Yang kita tidak tahu. Dan itu tidak sedikit. Ya. Maka bisa jadi orangnya pergi haji. Ya. Tapi di sana termasuk fakir. Hmm. Fakir. Kenapa? bekalnya bisa jadi hilang. Ya. Bekalnya hilang bisa jadi. Terus kemudian pergi haji. Untuk bayar haji nggak sanggup. Ya. Jatah yang untuk apa dibawa hilang misalkan. Atau jatah yang diberi dari ONH-nya pun juga harganya kan di dijatah 1.500 real nah, selama di sana itu. Itu misalkan hilang. Nah, ini juga sama saja. Dan itu kadang tidak sedikit ya. Ya, seperti itu. Maka meskipun dia haji, ya, hanya dia haji, tapi dia orang fakir, ya. Orang fakir. Ya, karena ini e, seperti itu adalah kondisional, ya. Kondisional. Maka ini jemaah mendakan Allah Subhanahu wa taala ini yang yang kedua. Fakir dan miskin. Kemudian yang ketiga disebutkan dalam ayat al-mu'allafatu qulubuhum. Orang-orang yang mu'allafati qulubuhum. Orang-orang yang hati mereka itu ditakdir. Hati mereka itu dirangkul. Hati mereka dikuatkan. Nah, ini adalah orang-orang yang imannya lemah. Khususnya para mu'allaf, orang-orang yang baru masuk Islam. Dikatakan mu'allaf karena mereka adalah orang yang perlu ditakdir, ya. Perlu diikat ini uh, mereka. atau qulubuhum. Khususnya adalah orang-orang yang memang dia tokoh dan ditaati oleh kaumnya dari orang-orang yang diharapkan keislamannya. Atau minimalnya adalah diharapkan bisa tertahan keburukannya. Ini makna betul, qulubuhum. Ini bukan hanya orang kafir saja, apa orang yang baru masuk Islam ya saja yang perlu dikuatkan imannya. Namun juga dalam hal ini kalau dalam suasana misalkan ya itu adalah orang yang memang diharapkan bisa masuk Islam. Ya diharapkan masuk Islam, maka beri. Diberi itu untuk lebih tertarik dengan Islam. Ya, lebih tertarik dengan Islam. Maka ini dikatakan mu'allafah. Orang-orang yang hatinya perlu ditarik. Ya. Atau masuk dalam mu'allafah di qulubuhum orang tokoh-tokoh ya yang kemudian dengan diberi zakat itu akan bisa redam keburukannya. Umat Islam bisa aman dari keburukannya misalkan. Maka ini juga masuk di antaranya. Ini tentunya adalah manakala mayoritas itu mereka. Atau yang menguasai adalah mereka. Maka ini e, banyak yang seperti ini orang-orang dari orang-orang yang dikatakan dengan mu'allafati qulubuhum. Orang-orang yang mu'allaf. Dikuatkan hatinya. Apalagi kalau dia adalah orang yang di belakangnya itu punya jamaah. Di belakangnya itu punya umat, punya rakyat, punya anak buah. Kepala suku misalkan. Nah, yang kemudian kalau diharapkan kepala sukunya ini. Kalau kau tidak masuk Islam. Tapi bisa mengendalikan sukunya yang kemudian bisa menyelamatkan kaum muslimin, maka boleh. Atau kalau kemudian di kepala sukunya, apalagi kalau kepala sukunya itu adalah diharapkan bisa masuk Islam. Belakangnya umat. Belakangnya umat. Maka boleh jadi kemudian seperti e, kejadian tahun 2003 dulu, saya pernah waktu ke mana? Pedalaman Kalimantan Barat. Itu. Kepala sukunya masuk Islam. Dan semua satu sukunya itu masuk Islam semuanya. Tapi ya itu nggak ada yang ngopeni. Ya. Tidak ada yang membimbing mereka. Masalahnya di pedalaman. Untuk masuk berusuk ke sana masih 25 kilo jalan kaki. Jalan tikus bukan jalan. Bukan jalan. Di pedalaman ya. Saya pernah ke sana aja. Itu bukan jalan dilewati mobil. Ngasak aja. Sama uh, waktu itu dengan Cepda bawah. Nah ini masuk Islam. Kemudian juga diangkat. Akhirnya dihajikan. Waktu itu yang menarik itu dari Jakarta itu. <clears throat> kemudian didaftarkan di eh, atas agama. Dan dihajikan. Masya Allah. Tambah senang sekali. Padahal taponya itu tak baca, Sepenuh badan di taponya. Namanya orang Dayak ya. Pala sukunya seperti itu. Tapi alhamdulillah di apa uh, <coughs> sukunya itu masuk Islam semua. Hanya itulah itu tadi memang apa uh, tidak ada yang ngopeni. Tidak ada yang apa uh, ngurusi. Karena tentunya adalah butuh biaya, harus sebenarnya kalau biaya jelas tapi yang jelas itu butuh orang-orang yang memang militan ya untuk siap perkosa di tempat-tempat yang seperti itu. Saya waktu itu juga siapa yang mau seperti ini? Ada memang waktu itu ada. Ini pun juga saya lihat, masya Allah. Ya. Kalau pulang atau berangkat, nunggu kalau ada truk lewat. Untuk sampai ke daerah itu. Ini belum jalannya. Ya. Dari jalan dari eh, apa sampai, uh, eh, jalan rayanya itu. Nunggu kalau karena nggak ada angkutan. Ya nunggu truk ngangkut apa eh, kalau nggak ngangkut karet ngangkut sawit ya itu ini nebeng numpak truk kan ini masya Allah ya maka ini jangan gunakan Allah Subhanahu Wa Taala ini masih banyak ya saudara-saudara kita yang memang uh, eh, alhamdulillah dulu apa namanya uh, eh, Al Madinah dulu dengan waktu saya sana terus bawa kelihatan santri dan ya, mereka sebenarnya juga masya Allah tapi yang jadi tinggal dua, kemudian ada beberapa yang alhamdulillah jadi, dan hanya satu sekarang yang masih terus berhubungan. Ini orang dia berlama-lama, langsung. Waktu datang ke sini namanya mana? Namanya nama-nama baptis semua. Ya. Ini nama-nama baptis semua karena memang orang-orang Nasrani yang kuat. Ya. Ini dan mereka pembiayaannya juga luar biasa. Bagaimana di kota apa kota ya eh, desa terpencil ya seperti itu ada dua perguruan tinggi Injil. Ini. Dua perguruan tinggi Injil, kemudian satunya tuh uh, misi Borneo. Misi Borneo itu semacam kayak mahadnya lah ya. ya kayak pesantrennya mereka itu. Itu daerah yang terpencil seperti itu. Nah, lihat waktu itu ya. Waktu itu sudah seperti itu. Ada STTI, sekolah tinggi teologi Injil. Nah. Itu daerah kecil seperti itu. Mahasiswanya dari mana-mana. Masa ketemu juga ada dari Jakarta, dari Jawa sini banyak. Yang dididik di ini juga nggak tanggung-tanggung ya, Masya Allah. Ya, kita banyak kalah ya. Makanya ini pentingnya untuk kemudian kita pikirkan seperti itu masih banyak yang harus kita pikirkan. Nah, kalau ustrek saja mirip mikir eh, apa siku sana siku sini teman-teman jadi kantor kan masih banyak saudara-saudara kita yang terbengkelai seperti ini Ini kemarin dari hari Selasa kemarin juga telepon saya lagi. Namanya Yunus. Ya. Tapi itu bukan nama asli. Ada Yunus, ada Asim, saya masih saya ingat ya. Yunus, Asim sama uh, Yusuf. Ini. ini bukan nama asli, semua nama baptis semua asli. Ya. Satu dulu sudah sampai tiga jus ada yang dapat enam jus Masya Allah. Dan Alhamdulillah yang jelas itu saya masih bersyukur itu masih mau apa telepon terus gitu. Mana dan ini penting untuk kemudian kita juga nah, di mereka. Nah yaitu itu ekonomi eh, Indonesia ini hal-hal yang mesti lebih banyak uh, apa, meminta dukungan kepada kita bersama. Dan ini tentu tidak bisa sesuai dengan kita adanya amal jama'i. Ya amal dari uh, kita bersama. ini mu'allafati qulubuhum. Kalau toh kemudian mereka adalah uh, ini termasuk dari orang-orang yang uh, bisa untuk kemudian diberikan kepada mereka dari uh, zakat. Kemudian yang keempatnya <clears throat> al-mukatab. Mukatab ini budak mukatab. Orang yang kaya, yang dia membeli dirinya dari sayyidnya. Maka seperti ini dibolehkan untuk kemudian dia apa ee, eh, diberi zakat. Seperti kisahnya Barirah radhiyallahu taala dia termasuk budak muka Ya. Artinya budak yang di, di, dia budak. Namanya budak kan tidak masih orang mahat. Ya. Tawanan dia tadinya, orang kaya. Ya. Iya, tadinya orang kaya. Tapi kemudian karena ditawan, kemudian jadi budak, sudah. Tadinya kafir, nah, kemudian masuk Islam, kan tetap juga dia adalah uh, budak. Dan ini kalau muka mukatab, namanya budak muka mukatab, satu di antara tujuh jenis perbudakan. Ini kalau kemudian dia ada apa eh, yang ditawari atau di, ada perjanjian dengan majikannya. Kamu bisa merdeka jika kamu bisa membayar sekian kepada maka seperti ini e, dibolehkan untuk kemudian diambil dari zakat. Dan kisahnya Barirah radhiyallahu taala ini kemudian minta bantuan kepada Aisyah radhiyallahu taala dan akhirnya Ummul Mukminin Aisyah yang membebaskannya, memerdekakannya. Ini kisah yang banyak dari kisahnya Barirah radhiyallahu taala Maka ini namanya budak muka mukadab. Kemudian yang kelima adalah al